cinta sama kita ya, mudah-mudahan kita bisa syukuri ini nikmat yang Allah kasih pada kita lanjut yang tadi المعنى Mud itu ya satu genggam begini. Satu genggam itu namanya kalau bahasa Arab mud ini satu genggam ini, Satu rokat. Ini namanya mud. Empat mud, empat lautan. Nah cuma ini tangannya kecil, ini tangannya gede. Begitu beberapa orang de la gente. begini. Nah empat kali Enggak. Yang jelas uh, ini segini, Nabi kalau butuh pakai segini, nggak lebih dari itu. Wudhunya Nabi dengan air satu mud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangin. Terus biar kita tahu Nabi maksudnya apa lebat banget. Jangan. tiga kali, tiga kali dengan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Komanda tiga sahabat kamu yang terkata kepada waktu ini. Ini segini dua orang perempuan laki-laki kita duduk di atas mangkok ente ambil air segini nih tuang di atas mangkok pakai tengah itu bisa nokel segini satu gelas ini dia yang yang lain. Yang mana keseluruhan itu adalah bahan makanan pokok dari beberapa wilayah yang ada di Jazirah Arab. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan dari ini Akbar yang membayar zakat itu uh, eh, kalau kita bicara tentang solusi dari permasalahan yang mudah mengangkat itu kan pertanyaannya ya. Insya Allah bakal kita bahas di sini sebagai Mas, sebaris setelah ini bakal kita bahas solusinya ya cuman tentang masalah ini yang tadi kita bahas zakat kita pakai win apa hubungannya apa masalahnya masih ada yang Permasalahan yang atau ingin ditanyakan kan? Lebih jelas lagi. Silakan, mumpung kita sama-sama ngomong. Silakan. Baik. Uh, sebelum ada jawab ini, anda pernah ditanya dulu. Kita ini sepakat tidak dengan hukum ini bahwasanya zakat fitrah tidak dibenarkan ditunaikan dengan uang. Yang benar adalah dengan bahan makanan pokok. Kita sepakat apa yang sebelum kita masuk ke lebih lanjut. Yang masih ada perlu tadi kita bicara. Gitu. Boleh jadi kita enak pada Baru kita lanjut permasalahan-permasalahan di pertanyaan Masalah yang kita hadapi di Jawabannya sederhana. Ya, kalau zakat pakai duit namanya bukan zakat fitrah, zakat mal. Iya dong. Tapi kenapa dibedakan? Zakat mal sendiri, zakat fitrah sendiri, sendiri. Karena zakat auténtica tadi Al-Imam al Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Guru kami di Hijaz, Jeddah Ulama besar kita habib juga Beliau seorang pergi malam Meninggal eh, Dalam kitabnya syarah Nafis Beliau mengatakan ini Ya Kalau مجازي No. အဲ့ဒီတဲ့ Gracias. Enggak dela começa a Bagaimana? Mazhab kita kalau wudu, rukun wudu ada berapa? Rukun wudu. Ada enam. Ya, niat, terus apa lagi? Wasul wajah, wasul yadah, mana sebagai terus membasuh kepala, kaki dan tertib. Ini ada enam. Mazhab Imam Malik ada berapa? Tahu? Itu di mata-mata Imam Malik kita gak sama. Sebab ada Thank you. Itu solusi pertama, setuju apa enggak? Baik, solusi kedua, PR banget. Apa solusi kedua? Hendaknya panitia jalan menyiapkan bahan makanan pokok yang dalam hal ini beras. Disiapkan sehingga setiap orang yang datang ke masjid bawa duit untuk berzakat fitrah disalurkan berolahraga bisa berapa? Hah? Lima orang, suami, istri, anak tiga, lima orang, lima orang kali tiga setengah liter berapa? Hah? Hampir lima belas liter, tujuh belas setengah kalau delapan belas liter, delapan belas liter kalau pakai duit berapa duit? Satu liter hitungannya sepuluh ribu deh, seratus delapan warga. Kan? Kira-kira di masjid ada berapa keluarga? ¿no? kepada pinggulnya sudah ya makanya pada kembali oh kata Abu Hanifah boleh pakai duit ya sebab duit enak manis, ya santai baik begitu kan eh? yang namanya zakat fitrah nggak bisa ditransfer pakai duit mesti pakai ber beras terus mesti diniatin dan seterusnya dan seterusnya nah, sudah dan duit dua udah kita lanjut ya agar kita bicara mempertahankan keterangan ada al-mu'adaman firman Hafan Imam Syafi'i nakdun zakat tidak diberangkan tetapi nakdun zakat zakat yang kita tunaikan harus disalurkan kepada kudorah